Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dalam pertemuan yang lalu, kita telah memasuki pembahasan hadis yang ke-191 dari kitab Umdatul Ahkam yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal قالوا يا رسول الله إنك تواصل Qala inni lastu kahayatikum. Inni ut'amu wa usqa. Wa rawahu Abu Hurairah wa Aisyah wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum. ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر dalam pertemuan yang lalu kita telah membacakan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan juga hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan kita telah sampai pada sebuah pembahasan tentang bagaimanakah hukum al-wisal dalam sebuah amalan saum dalam sebuah amalan puasa. Dalam pertemuan yang lalu kita telah mengerti secara global apa yang dimaksud dengan al-wisal tersebut. Gambarannya adalah seorang yang melakukan puasa, melakukan saum di saat datang waktu berbuka yaitu setelah terbenamnya matahari maka dia tidak bersegera untuk berbuka puasa. Dia masih melanjutkan puasanya. Hingga kapan? hingga sebagaimana hadis Abi Sa'id Al-Khudri hingga waktu sahur. Nah, inilah makna secara global tentang al-wisol yang akan kita bahas. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui, dari beberapa hadis yang telah lalu tentang anjuran untuk menyegerakan berbuka puasa manakala telah datang saatnya berbuka puasa. Kita pun telah mempelajari dalam pertemuan-pertemuan yang lalu keterangan dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam bahwa umat ini akan senantiasa berada dalam kebaikan manakala mereka menyegerakan berbuka puasa. Ketika telah datang saat berbuka puasa tersebut. Nah, dengan adanya perbedaan yang seakan-akan pertentangan antara hadis yang sedang kita pelajari dengan hadis yang sebelumnya, maka para ulama rahimahumullahu taala di dalam menyikapinya ada beberapa sikap yang berbeda. Yang di dalam kata lain para ulama berbeda pendapat di dalam menyikapi konteks dua hadis yang seakan saling bertentangan itu. Dalam permasalahan ini ada tiga pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa hukumnya haram. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa hukumnya makruh. Pendapat yang ketiga menyatakan bahwa hukumnya boleh-boleh saja bagi siapa yang mampu untuk melaksanakannya. Pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa al-wisal dalam sebuah amalan puasa itu hukumnya haram merupakan pendapat tiga imam dalam hal ini adalah Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik dan Al-Imam Ash-Shafi'i, rahimahumullahu taala. Mereka menyatakan bahwasanya al-wisal hukumnya haram. Tidak diperbolehkan bagi siapapun dari umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan al-wisal dalam sebuah puasa yang dia lakukan. Dan al-wisal ini merupakan kekhususan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Di antara dalil yang mereka sebutkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang sahabatnya dari al-wisal terhadap saum yang dilakukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, sebagaimana hadis Abdullah bin Umar, Beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari al-wisal. Apa itu al-wisal? Abdullah? Iya. Yeah. Nah, Rasul Shallallahu alaihi wasallam menurut keterangan dari sahabat Abdullah bin Umar melarang dari al-wisal. Nah, menurut Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu taala, Rasul Shallallahu alaihi wasallam telah melarang. Berarti hukumnya adalah haram. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang, berarti tidak boleh untuk dikerjakan. Nah, ini dalil pertama yang disebutkan oleh para ulama yang mengharamkan al-wisal dalam sebuah amalan puasa. Kemudian dasar berikutnya bahwasannya apa yang terdapat di dalam sebuah riwayat atau beberapa riwayat yang menjelaskan bahwasannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan beberapa sahabat yang melakukan al-wisal dalam puasa yang dilakukan selama beberapa hari maka ini merupakan bentuk pelarangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dalam keadaan tidak sorih, tidak jelas. Kenapa? Karena konteksnya ketika itu, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari Al-Wisal ada beberapa sahabat yang menyatakan sesungguhnya engkau melakukan wisal juga. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan berikutnya bahwa kondisiku tidak sama dengan kondisi kalian. Sungguh aku ini diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengetahui dalam pertemuan yang lalu bahwa makna Sesungguhnya aku diberi makan dan diberi minum oleh Allah adalah aku diberi kelezatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berbunajat kepada Allah sehingga tidak merasakan rasa lapar dan rasa dahaga ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan al-wisal tersebut. Beberapa sahabat masih terus meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bisa melakukan al-wisal tersebut. Dibiarkanlah mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, menurut para ulama Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membiarkan mereka bukan berarti hal itu adalah izin dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Bahkan yang demikian itu dalam bentuk tangkil. Dalam bentuk hardikan atau dalam bentuk pelarangan namun dengan hal, dengan keadaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ketidaksukaannya walaupun beliau sallallahu alaihi wasallam secara lisan tidak melarangnya. Ini diantara beberapa dalil yang dijadikan oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa al-wisol itu hukumnya haram. Adapun pendapat yang berikutnya, pendapat yang kedua yang menyatakan bahwasanya al wisol hukumnya makruh. Makruh itu di kalangan para ulama usuliyin usul fiqih adalah sebuah amalan yang apabila ditinggalkan mendapat pahala dan apabila dikerjakan tidak berdosa. Yang artinya bahwa al-wisal tersebut tidaklah sampai pada tingkatan haram. Lebih baiknya untuk ditinggalkan. Nah, ini merupakan pendapat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya dari ulama ahlul hadis seperti Ishaq bin Rahuyah, Ibn munzir Ibn Khuzaimah, dan yang lainnya. Nah, para ulama yang berpendapat bahwasanya al-wisal dalam sebuah puasa ini hukumnya makruh. Hakikatnya mereka mempunyai rincian pendapat dalam permasalahan ini. Menurut mereka bahwa pada asalnya al wisal tersebut dibolehkan. Namun sampai pada waktu sahur saja. Walaupun yang lebih baik adalah tidak melakukan wisol tersebut. Dan melakukan wisol hukumnya makruh. Karena begitu banyak anjuran-anjuran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyegerakan berbuka puasa manakala waktu berbuka puasa telah tiba. Nah, ini pendapat yang kedua. Di antara dalil yang mereka jadikan sebagai landasan bagi pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa ayyukum arada ayyuwasila falyuwasil ila sahari. Maka siapapun dari kalian yang ingin untuk melakukan al-wisal. Melanjutkan kegiatan puasanya. Walaupun saat berbuka telah tiba. Fal yuwasil ila sahari. Maka hendaknya melakukan al-wisal tersebut hingga waktu sahur saja. Hingga waktu sahur saja. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan suatu kelonggaran bagi siapa saja yang masih berkeinginan untuk melakukan al-wisal maka dengan batasan-batasan tersebut yaitu hingga datang waktu sahur. Begitu datang waktu sahur, maka harus makan ataupun minum yang menjadikan puasanya telah selesai atau telah ditutup dengan makan atau minum tersebut. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama tersebut juga menjadikan hadis-hadis tentang anjuran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyegerakan al-iftar berbuka puasa manakala telah datang waktunya, sebagaimana hadis-hadis yang telah kita pelajari, sebagai hadis-hadis yang menunjukkan perimbangan dalam permasalahan ini. Betapa besar anjuran-anjuran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyegerakan berbuka puasa. Betapa banyak anjuran-anjuran dari beliau dan betapa gambaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyegerakan puasa tersebut sangatlah luar biasa bahwa umat ini akan senantiasa berada di dalam kebaikan manakala mereka menyegerakan al-iftar, menyegerakan berbuka puasa. Oleh karena itu, para ulama yang tergabung dalam pendapat yang kedua ini menyatakan bahwasanya dalam permasalahan ini secara lengkapnya terdapat rincian hukum asalnya adalah makruh. Namun jika tetap mau dikerjakan, maka hingga waktu sahur saja dan dikarenakan telah banyak hadis-hadis yang memerintahkan atau menganjurkan untuk bersegera melakukan berbuka puasa pada saatnya maka meninggalkan al wisal tersebut aula lebih utama daripada melakukan al-wisol itu sendiri. Pendapat ini merupakan pendapat yang dipilih oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan beliau rahimahullahu taala menyebutkan bahwa pendapat ini adalah pendapat yang paling adil pendapat pertengahan dan pendapat ini adalah pendapat yang memungkinkan di dalam penerapan berbagai macam dalil yang ada. Sedangkan pendapat yang ketiga adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya al-wisal tersebut boleh bagi siapa saja yang mampu untuk mengerjakannya. Pendapat ini dipilih oleh para ulama di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Zubair dan juga generasi-generasi setelah beliau seperti Abdurrahman bin Abi Nuaim, Ibrahim bin Zaid At-Taimi dan yang lainnya. Di antara dasar yang mereka jadikan sebagai pegangan dalam permasalahan ini adalah persetujuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap beberapa sahabat yang melakukan al-wisal terhadap beberapa sahabat yang melakukan al-wisal Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melarang para sahabatnya, menurut kelompok ketiga ini bukan berarti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkannya, akan tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir jika al wisal tersebut memberatkan umatnya. Sehingga larangan beliau sallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah menunjukkan sebuah keharaman, akan tetapi karena kasih sayang Rasul sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Nah, ini tiga pendapat yang masing-masing mempunyai dasar yang masing-masing mempunyai dalil. Pendapat manakah yang lebih kuat dalam permasalahan ini? Siapa yang menjawab? Ya, Pak Jalil. Pendapat yang pertama, bahwa hukumnya haram. Baik. Ada yang lainnya? Ada pendapat yang lain? Ya? Pendapat yang kedua. Yang tafsir dirinci. Ada pendapat yang lain? Iya. Pendapat kedua. Ada yang berpendapat boleh? Naam, wallahu alam bahwa pendapat kedua merupakan pendapat yang mengkompromikan antara dalil yang melarang al-wisal dan dalil yang membatasi al-wisal sampai pada waktu sahur serta dalil-dalil yang menunjukkan perintah untuk menyegerakan iftar, menyegerakan berbuka puasa manakala telah datang saatnya berbuka. Dan tentu pendapat pertama ini di samping menggabungkan pendapat yang kedua ini di samping menggabungkan berbagai dalil yang ada tetap dalam hal pengamalan sama dengan pendapat yang pertama. Dalam hal pelaksanaan sama dengan pendapat yang pertama, yaitu tidak dilakukan al-wisol tersebut. Dalam hal praktek, yang lebih afdal adalah tidak dilakukan al-wisol tersebut. Apabila dilakukan, maka hukumnya makruh. Oleh karena itu, pendapat yang kedua merupakan pendapat pertengahan dalam permasalahan ini. Wallahu alam bisawab. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan pembahasan al-wisal dan perbedaan pendapat di, di kalangan para ulama dalam permasalahan ini maka di sana ada sebuah permasalahan penting yang kita bisa mengambil darinya pelajaran berharga. Yang kita bisa mengambil darinya hikmah. Yaitu agama Islam merupakan agama yang mudah agama Islam adalah agama yang tidak memberatkan umatnya. Agama Islam adalah agama yang membimbing umatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan cinta dengan amalan yang ia kerjakan tersebut. Dalam keadaan suka di dalam menjalankan ibadah tersebut. Jauh dari berbagai macam perasaan-perasaan ditekan. Jauh dari keterpaksaan dan lain sebagainya. Di dalam riwayat lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini, yakni agama Islam, adalah mudah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali memberikan nasihat, memberikan wasiat kepada beberapa sahabat yang dikirim sebagai dai, sebagai penyampai dakwah agar memberikan kemudahan kepada umat. Memberikan kabar gembira kepada umat. Tidak menyulitkan umat. Dan tidak pula menggiring mereka kepada amalan-amalan yang jauh dari kemampuan mereka. Tentunya dalam batas-batas menjaga apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika diberikan pilihan amalan yang masing-masingnya mubah maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih cenderung memilih aisaruhuma, memilih yang paling mudah untuk dikerjakan. Dan ini merupakan bimbingan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya jiwa manusia itu terkadang datang masa semangat dan terkadang datang masa fatrahnya, masa lemahnya, masa jenuhnya. Terkadang iman seseorang naik dan terkadang iman seseorang turun. Maka ketika seseorang cenderung untuk memilih yang sulit-sulit sementara yang mudah telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya maka ketika berkurang masa semangatnya bahkan ketika datang masa jenuhnya maka biasanya orang-orang yang seperti ini sangat sulit untuk bangkit kembali di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah Nabiur Rahmah, nabi yang belas kasihan kepada umatnya senantiasa membimbing umatnya ini untuk menjalankan kebaikan dan membimbing umatnya agar kebaikan yang dijalankan ini terus berkesinambungan hingga akhir hayatnya. Pandangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jauh untuk kebaikan dan kemaslahatan umatnya. Maka dari itu, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan suatu amalan yang sekiranya umatnya merasa berat, seperti al-wisal, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabatnya untuk melakukan wisol. Dan ketika sebahagian mereka terus menawar dan menawar, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan akhir wisol bisa dikerjakan hingga waktu sahur. Ini semua menunjukkan belas kasihan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya dan menunjukkan bahwasanya agama Islam yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah agama yang mudah. Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala ketika menyebutkan hadis-hadis terkait dengan babul wisal di dalam kitab sahihnya beliau ketika menyebutkan babul wisal kemudian di akhir beliau menambahkan satu kalimat yang sangat berharga fanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم wa ibqa'an 'alaihim wa ma yukrahu Kata beliau rahimahullahu taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melarang dari al-wisal tersebut ini semua berdasarkan kasih sayang beliau kepada mereka dan berdasarkan ibqa'an alaihim agar amalan saum tersebut tetap ada pada mereka. Karena ketika seseorang melakukan amalan saum, melakukan puasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, ketika amalan-amalan tersebut sering dilakukan dan terasa ringan, datang waktu berbuka, berbuka, maka akan lebih siap jiwa ini untuk terus melakukan amalan-amalan puasa. Baik itu yang bersifat wajib atau yang bersifat sunnah. Berbeda dengan ketika telah terbiasa mengulur waktu berbuka hingga waktu sahur. Maka yang demikian ini lambat laun bisa menimbulkan suatu perasaan bahwasanya agama ini adalah agama yang sulit. Amalan saum ini adalah amalan yang berat sehingga menjadikannya enggan untuk melakukan saum-saum berikutnya. Padahal amalan tersebut adalah amalan yang mulia, amalan saum tersebut adalah amalan yang mulia. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyatakan wama yukrahu minat ta'ammuki dan apa yang tidak disukai dari perbuatan at-ta'ammuk, perbuatan berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan batasan demikian dan demikian. Maka terkadang ada orang-orang tertentu berusaha untuk melebih-lebihkan apa yang telah diberi batasannya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan yang tidak disukai di dalam agama. Karena ketika kita lihat sejarah tidak sedikit di antara sebab kesesatan dari kelompok-kelompok sesat adalah dikarenakan adanya sikap at-ta'ammuk berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini atau di dalam menjalankan sisi tertentu dari agama ini. Akhirnya tidak seimbang di dalam menjalankan amalan ibadah, tidak seimbang di dalam menjalankan agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kecenderungan untuk menyimpang dari apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya sedikit demi sedikit semakin bertambah dan akhirnya menjadi sesat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan halakal mutanatiun, halakal mutanatiun, halakal mutanatiun. Telah binasa orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini. Telah binasa orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini telah binasa orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini. Berlebih-lebihan yang dimaksud di sini adalah melebihi batas-batas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Bukan yang dimaksud berlebihan di sini adalah seorang yang istiqamah di atas prinsip-prinsip yang benar, di atas batasan-batasan yang telah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Inilah mungkin di antara hikmah atau pelajaran berharga yang tersirat di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan al-wisal yang menjelaskan tentang kemudahan agama ini yang menjelaskan tentang barokahnya syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari sikap at-ta'ammuk di dalam menjalankan agama ini dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kesiapan bagi jiwa kita, bagi raga kita untuk menjalankan agama ini sesuai dengan batas-batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.